Zaid لسياب Sudah hafal berapa? Lima apa sembilan? Ziyad dulu Ziyad dulu Ziyad dulu 饭店这里。 بين الحواقب apa ada yang baca apa-apa? Izia-Izia setor di rumah ya hp setor kan seperti yang pernah disebutkan Insya Allah di Yaman ada seorang orang tua yang rajin dia mengikuti setiap pelajaran anak-anaknya kalau tidak salah tiga itu digiring besar tujuh tahun lima tahun dan yang tiga tahun itu digiring aja dia Cuma ya. cuman ingat kalau yang kecil jangan dimasukkan ke saf jangan yang dimasukkan ke saf ya ke barisan itu yang sudah bisa wudhu bisa sholat Kalau yang kecil di depan ya, duduk atau di belakang buat sop sendiri sesama anak-anak yang belum ngerti masalah tohal ataupun sholat ya. karena belum ngerti dikhawatirkan jadi pemutus sholat kita jadi si orang tua ini dibawa terus anak-anaknya digiring dari mulai yang tiga tahun lima tahun sampai yang tujuh tahun atau 6 itu setiap pelajaran yang di sana ada bait syair, ketiga anaknya ini semua menghafal. Ya, semua menghafal. Ya, ketika dipersilahkan membaca, ketiga anak ini pun biasanya yang paling pertama maju. Majunya di atas mimbar, berdiri di yang paling atas. Yang tiga tahun, masya Allah, menghafal dunia baik yang itu dihafal, dibaca di depan, di hadapan ribuan orang. Hmm. Demikian pula fatwa Atfal dan yang lainnya. Dari pelajaran-pelajaran yang berupa syair. Ini ketiga anak ini apa? Dididik oleh seorang bapak itu supaya menghafal. Hmm. Dan ketiga-tiganya pemberani maju gantian kakak beradik menyetorkan bait syair. فاحرصوا بارك الله فيكم على tafsir, ilmu النافع dan meraih ilmu yang bermanfaat berpacu dengan anak-anak kita ya, dalam mendapatkannya yang ke 10 masih dalam pembagian idrom atau dalam hukum yang kedua yaitu idrom yang kita ketahui pada pelajaran sebelumnya wathani idromun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat terangkan bait ini Widris apa นี่ครับมุชามิ hmm. ikut bisa minta rekamannya ke Abu Ilyas. <laughs> Kalau di gitu diawan nggak ikut tuh nggak diterima. Kenapa? Musajar kehir kata kata gurunya ini. Rekaman banyak katanya. murojaah dengan teman-teman. Di sini makul insya Allah mesti diterima. Kufar terangkan tadi bait tadi wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat بيت شعر معنى بيت شعر الثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت maknanya makna bawah kalau itu sekarang makna bait bisa bisa untuk ada lagi yang satunya bisa rumah makna wasani idromun bi atat kedua itu dari hukum nun sukun dan tanwin. Terus terkumpul pada enam huruf tetin atat. Terus yang kedua yaitu dari hukum nun, sukun atau tanwin, idghamun adalah idgham. Hmm. Idgham ini bisittatin atat. Ada pada enam huruf. Fi yarmulun yang terkumpul pada kata yarmulun. Ya sisi para ahli qiraah qad thabatat telah tetap eh, ishtaharat masyhur hmm. baru nanti diterangkan maknanya hmm. pembagiannya lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin bi yamnu ulima kalau sulit tidak apa-apa kasih nada sedikit asal jangan kayak Al-Quran yang dilarang seperti Al-Quran lakinnaha kismani kismun yudhama oh, jangan jangan kayak Al-Quran sehingga yartabis ala nas al Quran orang yang nggak tahu ngira Al-Quran nanti nggak boleh yang seperti itu banyak kadang orang tua kono pakai seperti lantunan Al-Quran dan yang lainnya sehingga tadi akan mengesankan kepada sebagian orang itu dari Al-Quran. Tapi kalau sedikit tidak mengapa. لكنها قسمان قسم يدغما فيه ببنة بيمن علما kalau mau dikasih sedikit atau sesuai dengan yang antum bisa lakinnaha akan tetapi dari keenam huruf tersebut kedua pada yarmurun kismani terbagi menjadi dua macam minimal tadi faham matan ya. matan yang kita hafal kita baca faham maknanya penjelasannya di bawahnya ya. akan tetapi ha yaitu dari keenam huruf itu kom kismani terbagi menjadi dua macam kismun bagian yang pertama yudghama fihi bigunnatin bagian pertama yaitu yudghama fihi bigunnatin yang diidghamkan padanya dengan gunnah itu bagian yang pertama ya, dari dua bagian dua macam idgham ini yang pertama adalah idgham yang memakai gunnah didukungkan dengan disertai gunnah pada huruf apa saja yang didukungkan dengan disertai gunnah yaitu biyan mu'ulima diketahui adanya yang didgomkan disertai gunnah yaitu pada mu bi itu pada mu pada ya nun mim waw di atau tanwin didukungkan dengan disertai guna ketika menghadapi salah satu huruf yang empat ini ya nun mim waw terkumpul dalam kata yanmu kalau bi dari huruf jar bi itu pada fi bi di sini bermakna fi ya. dengan maksudnya apa fi pada hmm. pahami. satu huruf ini. Qala al lama al-Jamzuri Qawluhu lakinna kismani kismun يدغما kata beliau asyartu ila anna al-ahruf as-sittata allati tudghamu 'indaha an-nun as-sakinatu wa tanwinu ala qismaini asyartu aku isyaratkan ila kepada annal ahrufa sittata bahwasanya huruf-huruf yang enam allati tudghamu yang diidghamkan indaha kepadanya kepada huruf yang enam an-nun sakinatu wa tanwin nun sukun dan tanwin ala kismain terbagi menjadi dua macam dua bagian di dalam baitnya kata Adam Zuri aku isyaratkan bahwasanya huruf-huruf yang enam yang diidgomkan nun suku dan tanwin kepada huruf-huruf yang enam tadi itu terbagi menjadi dua lakinnah ini syarat dari beliau bahwasanya dari keenam huruf ini yang nun sukun dan tanwin diidghamkan padanya itu terbagi dua macam. Kismun yajibu idghamuha fihi ma'al gunnati. Kismun bagian pertama yaitu yajibu idghamuha wajib untuk menidghamkannya. Wajib untuk menidghamkannya yaitu menidghamkan salah satu dari huruf yang enam fihi ma'al gunnati disertai dengan gunna wajib mengidgumkan salah satu dari huruf yang enam bersama nun sukun atau tanwin disertai ma'al gunna ya disertai gunna apa saja yang wajib diidghamkan disertai dengan gunnah أربعة أحرف تعلم من حروف ينمو yaitu adanya pada empat huruf yang diketahui tu'lamu min hurufi yanmu dari huruf-huruf ya nun mim waw itu alif salah Wahia adiyabu al-musanna cumin tahta itu ya yang bertitik dua dari bawah. Wan nunu wal mimu wal wawu. Sehingga ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari keempat huruf ini dan masing-masingnya di kalimat yang berbeda masing masing ingat di kalimat yang berbeda ini ketentuan ini harus ada meskipun akan diakhirkan jadi bertemunya nun sukun atau tanwin dengan keempat huruf ini harus di kalimat yang berbeda harus dari dua kalimat maka wajib untuk diidghamkan disertai guna. Ya. kalau apa kalau bertemu di lain kalimat bukan dalam satu kalimat tapi dari dua kalimat ya, seperti mayyakul ini menunjukkan di situ kan ada dua kalimat ada man dengan yakul itu harus ada ketentuan yang terdiri dari dua kalimat kenapa karena kalau dari satu kalimat tidak teranggap kendati pun nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu yang empat ya seperti apa dunia dunia di situ nun sukun berjumpa dengan apa dengan ya tetapi apa fi kalimatin dalam satu kalimat idgomnya gugur kalau ya. dalam satu kalimat gugur sehingga tidak dibaca duya ya, tidak dibaca dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bahkan apa dibaca idgham bahkan dibaca idgham ketika dari satu kata itu wajib idgham ya, ketika ada sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang enam ini dan masing-masingnya di kalimat yang berbeda bukan dalam satu kalimat wa inda ghairi khalafin an hamzata dan ini ya, ini maksudnya apa wajibnya untuk dibaca idgham ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ya atau nun atau mim atau waw adanya pada kiroah selain khalaf an hamzah ya, adanya pada kiroah selain khalaf an hamzah berarti wajib idgham ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang empat itu ada pada sembilan kiroah ya ada pada sembilan kiro kenapa? karena semuanya kan sepuluh ya. yang nyeleneh yang aneh yang tidak menganggap wajib idgham cuman ini kirokah khalaf an hamzah Hamzah Al-Kufi ini ya, dia diriwayatkan diantaranya oleh Khalaf Ibn Hisham kiroahnya ma'ruf disebut kiroah Hamzah dan beliau Hamzah ini termasuk dari kiroah kiraatul asyar kiroah yang sepuluh maka berbeda tidak seperti kiroah yang sembilan lainnya wa indahu sehingga di sisi qiraah khalaf yang diriwayatkan dari al-Imam Hamzah Al-Kufi Al-idgham bi gunnatin fi harfain Idgham yang disertai dengan gunnah hanya pada dua huruf saja Bukan pada empat Tetapi pada dua huruf saja Wahuma kedua huruf tersebut an nun wal mimun yaitu pada nun dan mim saja ya. menurut kira khalaf yang diriwayatkan dari Hamzah yang disertai dengan gunnah idgham itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun dan mim saja cuma dua berarti hurufnya wabila gunnatin fi arba'ati hurufin dan tanpa disertai dengan gunnah menurut kiroah khalaf dari Hamzah ada pada empat huruf ya. kebalikan jumhur berarti oh, kebanyakan para ahli kiroah tadi ya yang dengan gunnah adanya pada empat huruf yang tanpa gunnah adanya pada dua huruf ini kebalikannya khalafan Hamzah ini wahia al waw wal ya'u wal lam wal ra' Sehingga menurut qiraah khalaf an hamzah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan waw, dengan ya, dengan lam dan ro ini bila gunnah tanpa disertai gunnah. minan nasi man yakulu amanna billah man yakulu dibaca dengan idhar atau dibaca dengan apa? Eh, dibaca dengan tanpa guna oh, afan bukan maniakun guna dengan idan bukan dengan idan wa minan nasi mayyaqulu gitu jadi pendek tanpa digunakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir hmm. itu dibaca dengan itu om cuma apa tanpa guna Kenapa? Karena kalau dengan gundah ditahan minimal dua harga. Ya minimal dua harga. Bisa dipahami ya Di nusukun atau tanwin dibaca dengan idgham dan setiap gunnah menurut jumhur tadi menurut sembilan kiroah ketika berjumpa dengan salah satu dari empat huruf idgham ya nun mim waw Adapun ketika berjumpa dengan lam dan ra didugumkan tanpa gunnah maka yang menyisihi ini hanya kiroah khalaf an hamzah ya mereka kebalikannya kebalikan jumhur Famithalu idghamihima fil ya'i bi gunnatin. Dan contoh idghamihima diidghamkannya nun sukun dan tanwin kepada ya bi gunnatin disertai dengan gunnah. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah yang ke-8. Fadlan dibuka. ya cuma diidghamkan wa minan nasi may yaqulu itu tadi kalau cuma diidghamkan hanya qiraah khalaf an hamzah kita baca dengan idgham jadi tahan sabar wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil tanwin bertemu dengan mim ya kemudian zulumatu tahan lagi ya. wara'du tahan lagi kemudian wabarqun tahan lagi ini ada beberapa itu cuman yang kita ambil di sini syahidnya ini wabarqun didengungkan ditahan yaitu melibatkan batang hidung ya, guna keluar dari situ yang sudah sering kita sebutkan cirinya kalau ditutup gak ada wabar mukui wabar mukui ya bisa keluar karena keluar dari situ hmm. ya jangan كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون baik nggak ada gunanya cuma idgham saja berarti dia apa pakai kira khalaf tadi an hamzah khalaf an hamzah jadi harus sabar ومثال في النون mithluhu fin nuni itu min nun yawma idzin naima ya al-ghasyi ma'ruf Kenapa? Karena yauma idzin asalnya dengan nun, yauma idzin. Kemudian apa? Dihilangkan nunnya diganti dengan tanwin. Sehingga yauma idzin di sini disebut oleh para ulama nahwu sebagai tanwin iwaw. Ya. Tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Ya, pengganti dari huruf yang dibuang. Ya. Asalnya apa? Nun sukun. Yauma idzin kemudian diganti dengan tanwin yang disebut tanwin iwaw. Wujuhun yawma إن 114 ya 114 ya seratus empat belas di awal-awal ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن

مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أي sama yang sudah kita lewati tadi nun dengan ya syairnya mimman mana'a nun sukun berjumpa dengan mim wa fil waw dan contoh nun sukun bertemu dengan waw

akhir ayat kita baca dari wa idza ya wa idza arada Allahu biqaumin su'a غشاوة ولهم عذاب عظيم غشاوة ditahan dulu bisa dipahami Jadi bisa dikiaskan itu ketika menemukan nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang empat ini diidgomkan disertai ya, ditahan maksudnya disertai guna ini ditahan apalagi kalau nanti melihat apa mereka berlezat-lezat dalam menggunakan hmm. kalau antum ketuk mungkin apa lebih dari tiga kalau dihitung sehingga sebagian oh katanya dua harokat kok panjang Kadang ya al-muallif wahwa syarih dan dia sekaligus juga pensyarah wa wajhul idghami fi dhalika yu'lamu al asli wa wajhul idghami dan sisi idghamnya fi dhalika dalam hal itu dalam huruf-huruf tadi yu'lamu al asli diketahui dari asalnya dari kedekatan, kejenisan, dan kesamaan antara nun sukun dan tanwin bersama huruf-huruf yang ada di depannya. Karena terjadinya itu ini melalui itu tadi kedekatan ya, ke satu jenisan dan ke satu macaman. Ya. Itu dari asalnya saja sudah diketahui. Ya, kenapa? Karena ada yang sejenis, eh, ada yang satu macam. Seperti apa? nusukun atau tanwin bertemu dengan nun. Itu apa? Semisal, sama, satu macam. Ya. Atau ada yang sejenis seperti nasukun atau tanwin berjumpa dengan mim ya, berjumpa dengan mim ya. atau ada yang berdekatan seperti nasukun atau tanwin berjumpa dengan ya karena dekat nanti akan disebutkan juga oleh atau sebab-sebab idgham al-muhim ah, tidak keluar dari tiga tadi imma litamatsul karena kesamaan wa imma litajanus karena boleh jadi satu jenis dalam artian kebanyakan sifatnya sama dan yang ketiga ditakor karena berdekatan artinya ada kemiripan kesamaan di kebanyakan sifatnya Thumma alam anna nuna Kemudian ketahuilah bahwasanya nun la tudgham Nun tidaklah diidghamkan Di hadihil hurufi Pada huruf-huruf yang empat ini ya, Nun tidaklah diidghamkan ketika berjumpa Dengan salah satu dari huruf yang empat ini Illa Iza kanat mutatarrifatan Melainkan Idza kanat jika terbukti si nun ini mutaqarrifatan adanya di ujung kata. mutaqarrifah itu di ujung, di akhir kata. Jadi nun akan bisa diidghamkan ketika berjumpa dengan salah satu dari huruf yang empat ya nun mim wawu. Kalau nun sukun itu sendiri adanya di ujung kata di ujung kalimat mutaqarrifah Amma idza kanat mutawassitatan Adapun jika law nyata si nun sukun ini mutawassitatan adanya di tengah kata adanya di tengah kalimat bukan di ujung bukan di akhir fa innaha la tudgham maka nun sukun ini tidak diidghamkan kendati pun berjumpa bersua ya dengan salah satu dari huruf yang empat itu ya pun di depannya ada ya atau ada nun ada mim ada waw enggak kalau satu kata kalau di tengah berarti satu kata kalau di tengah ini bal yajibu idharuha bahkan wajib ketika nun sukun berada di tengah kata berjumpa dengan salah satu huruf yang enam eh, yang empat ini wajib untuk diidharkan gitu bukan diidhkomkan lagi tapi wajib diidharkan kenapa karena adanya di tengah kata alias satu kata dengan huruf idhkomnya sebagian para ulama menamakan idhar ini yaitu idhar mutlak ya. idhar wajib nama lainnya adalah idhar mutlak Kenapa dikatakan idhar mutlak? Ya karena nggak ada ketentuannya dengan tenggorokan ataupun bibir. Kalau ada ketentuannya, kaitannya dengan tenggorokan disebut idhar halki. Ya. Kalau ada ketentuan dan kaitannya dengan bibir disebut idhar syafawi. Ini nggak ada. Kaitannya dengan apa? nggak ada nggak disebut idhar lisani idhar lidah enggak oleh karenanya dinamakan idhar mutlak kenapa karena lam yuqayyad bi kaunihi halqiyan atau syafawiyan tidak ada kaitannya ketentuannya dengan tenggorokan dan bibir Dan yang seperti ini kata ulama adanya pada empat kata saja dalam Al-Quran. Ya. Nun sukun yang berjumpa dengan keempat huruf itu idgham dalam satu kata ada pada empat kata. Yang keempat kata ini tentunya sebagiannya banyak di berbagai macam tempat. Cuma apa? Tidak lepas dari empat kata. Yaitu yang pertama yang ma'ruf itu ad-dunya, ad-dunya kalimat ad-dunya iya kan di situ antum temukan nun adanya di ujung atau di tengah ad-dunya di tengah ya bukan dari kalimat adu atau bukan kalimat adun dengan ya oh adun dengan ya oh, jadi adui <laughs> itu kalau adun dengan ya fuadun fuad jadinya ya. ini satu kata dunia ya, bukan dari dua kata bukan dun dengan ya, sehingga kadang orang yang nggak tahu membacanya apa duya dia dikomkan Paham ya, Banyak itu kata dunia itu banyak. Hmm. ditemukan temukan. Maka ketika menemukan yang seperti itu dibaca dengan ilham Apa yang terdekat di situ al Cari yang terdekat di suatu al Di ayat Sana. Ya, 111 itu yang terdekat di antaranya. al orang yang 114. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب canon Müslüme satın. Ya. Ayat yang keempat. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsun أنهم فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار di situ bunyanahu dua-duanya idhar dibaca dengan idhar kendati pun sukun berjumpa dengan iya tetapi karena di satu kata hmm. jadi syaratnya apa kuna min kalimatin harus terdiri dari dua kata nunnya di akhir hmm. kemudian huruf itu idghamnya di awal kata berikutnya hmm. kemudian Kalimat yang ketiga yang dibaca dengan idhar wajib atau idhar mutlak itu pada kata pinwan di Al-An'am ayat yang ke-99. Ini cuma satu tempat. Kalau pinwan cuma satu tempat Al-An'am 99. Ini satu kata saja di sini saja, tidak ada di ayat lain, di surat lain tidak ada. Dan kata yang keempat yang wajib idhar atau idhar mutlak di ar-ra'du ayat yang keempat. Ar-ra'du ayat yang keempat yaitu pada kata sinwan sini seperti tadi di atau ubah ayat 109 tadi ya di, ada dua tadi di, di atau ubah buniannya ada dua dalam satu ayat di sini sinuan ada dua dalam satu ayat ayat yang keempat Wafil ardi qit'un من أعناب وزرع ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان belum ketemu 249 149 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل

sinwan sin di sini semua sinwan tidak siwan ya. tapi dengan inhar itu keempat kata ya, dunia ya, kemudian bunian, penuan dan sinwan empat dalam Al-Quran sehingga wajib dibaca ilham Kenapa alasannya wajib dibaca idhar? para ulama tajwid supaya tidak tersamarkan dengan huruf mudhaf katanya supaya tidak dianggap mudhaf tidak dianggap double hurufnya Jadi kalau dibaca duya nanti dianggap mudhaf, dianggap double salah satu dari huruf aslinya atau buyan atau ewan jadi dikhawatirkan ada yang menganggap mudha'af double huruf aslinya. Allah taala alam bisawab. Subhanallah.